rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an Waj'alhu lana imama wa nira wa huda wa rahmat Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهر واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Baik pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta Kita masih membuktikan ingin menyampaikan bahwa belajar tajwid itu mudah. Setiap hari Sabtu dan Minggu spesial tajwid untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki fotokopian atau buku-buku wajibnya bisa dilihat. Kita akan membahas tentang ikhfa ya di halaman ke-19 atau mungkin lembaran-lembaran komputernya bisa dilihat atau data-data yang ada di komputer ataupun mungkin data-data fotokopian yang sudah kami berikan, kami persiapkan. Silakan Ibu dan Bapak untuk mencoba melihat kembali kajian kita tentang hukum non mati atau tanin Ya. Non mati atau tanin saat berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah. Itu terbagi empat wajah, ya, empat cara baca. Yang pertama harus dibaca jelas, itulah inhal kemudian yang kedua idgom menyebur, yang ketiganya ikhfa, nah, bunyi dan matinya berubah menjadi eng ditambah g, walaupun nanti variasi ya, ada yang eng banget, abad, ada yang sedang-sedang saja, alusat. ada yang akrob, engnya nggak begitu tampak. Ada juga nanti iklan, Ini dan matinya berubah menjadi m, gitu ya. Saat kita akan mengkaji tentang kajian kita tentang hukum mati di atas tanding. Saya melihat kembali ya untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki uh, lembaran-lembarannya dia lihat bahwa boleh mati atau tanwin ini kalau kita kan kita tulis bunyi mati atau tanwin itu kan n bunyinya. Nah n ini akan menjadi apa <laughs> gitu ya? Akan menjadi bunyi apa? Nah ini tergantung tergantung setelah mim ini bertemu dengan huruf apa begitu. Kalau setelah menikmati mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf inhar, maka bunyi ini tetap begitu. Ini tetap dalam artian tidak berubah. Nah, tetap bunyi n-nya. Tetapi kalau bunyi n ini uh, bertemu dengan huruf-huruf uh, eh, idgom, bunyi ini uh, ah, melebur ya. Melebur bunyi N-nya tidak N lagi, tetapi bunyi N-nya melebur pada huruf sesudahnya. Dan eh, bisa ditulis bahwa namanya idgom itu jika dilatenkan tulisan dan bacaannya berbeda. Berbeda, ya, ditulisnya kan ada bunyi N-nya. Dibacanya bunyi N-nya tidak ada. Itu adalah idgom. Nanti ada idgom yang disertai dengan dengung, itulah idgom diguna. Ada juga Nanti idgum itu yang tidak disertai dengan bingung itu idgum bila guna Nah ini. Nah walaupun demikian dalam idgum ini juga nanti dikenal kita akan mengenal bahwa idgum itu juga ada yang tidak jadi idgum Apa? Kalau nun mati atau tanwinnya bertemu dengan waw. Ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan waw. Tidak satu uh, berada dalam satu kata, berada dalam satu kalimat, nah, tidak terpisah maksudnya itu tetap nanti tidak dibaca idgham, tapi dibaca idhar. Itulah idhar mutlak. Mana kinwanun. Ini kemarin sudah dibahas ya. Kinwanun, sinwanun. Nah itu. Itu bunyi bunyi idghamnya tidak jadi idgham tetapi jadi idhar. Berubah menjadi idhar. Itulah yang kita katakan idhar mutlak kinwanun, sinwanun, gitu ya. Nah, dalam memahami idgom ini, tentu saja harus kita pahami bahwa ada nun atau tanwin, itu. Jadi uh, yang kita pelajari, kita akan lihat dalam suatu kata yang kita kaji, yang kita pelajari itu ada nun matinya enggak? Kalau ada nun bertemu dengan apa, gitu non matinya. Kalau ada non mati, nah, bertemu dengan huruf-huruf apa? Begitu juga kalau nggak ada non mati ada tanwin nggak? Kalau ada tanwin, tanwinnya bertemu dengan huruf apa? Gitu. Kenapa? Karena tanwin ini kan kalau dilatihkan kan bunyi n. Nah bunyi n sendiri akan tetap menjadi n atau tidak? Nah tergantung. Kok oh, tergantung? Iya, tergantung setelah non mati atau tanwin itu ketemu huruf apa. Bisa tetap bisa menjadi jelas itulah idhan. Bisa bunyinya mati atau tanggapnya uh, ah, melebur pada huruf sesudahnya. Itulah idkom. Ada di peleburannya yang disertai dengan dengung. Ya, peleburannya itu idkom biguna atau ma'agunah. Ada peleburannya yang tidak disertai dengan dengung itu idkom bila gunah. Ini. Kemudian nanti ada nun mati atau itu juga uh, berubah menjadi ong samar ya. Walaupun anghi ini bervariasi, ada yang abad, ada yang ausat, ada yang akrob. Itu. Ya. <clears throat> ada yang tetap bunyinya gitu. uh, maksudnya tidak begitu tampak bunyi bunyi samarnya ya. Yang sekedar aja. Itulah yang abad ab, ab, akrob ya, yang dekat. Kalau yang abad jauh kan. Itu. Baik, kajian kita kemarin sudah sampai idgham kita akan coba melihat di hukum tajwidnya. terbuka komputernya ya, yang ibu dan bapak sedang memiliki data-data komputer. Ihfa itu halaman 19. 19 sampai 21. Apa katanya ihfa? Ya, bisa dilihat. Ihfa halaman ke-19. atau apa ihfa? Di halaman 19 yang dimaksud dengan ikhfa itu ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi dan mati atau tanwin. Dibaca antara N dengan bunyi huruf yang ada di hadapannya. Tetapi pada umumnya berbunyi eng, N tanpa G, gitu kan? Jadi harus dipahami dulu bahwa kajian kita tentang hukum nun mati atau tanwin ini huruf-huruf nun mati atau tanwin ini apabila dilatenkan bunyi ujungnya menjadi n. Itu tanda-tanda itu. Min ummatin min An, in, un, n kan? Nah, apakah n ini akan tetap jadi n? Tergantung. Bisa tetap menjadi n manakala n ini nun mati atau tanwin ini berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang enam ahah wa Bisa juga nun atau tanwin atau dilatenkan menjadi n. N ini melebur pada huruf sesudahnya. Itu manakala bertemu dengan huruf-huruf idgham. Nah, idgom itu hurufnya ada enam, yarmaluna. Idgom dibagi dua, ada idgom bilguna, ada idgom bilaguna. Menoti atau tanwin saat berhadapan dengan huruf-huruf idgom biguna dileburkan disertai dengan dengung. Mana yanmu ya, memati atau tanwin. Begitu juga nun mati atau tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf lam atau ro, itu berarti dimasukkan, dileburkan hurufnya ke huruf bunyi huruf sesudahnya tetapi tidak disertai dengan dengung itu itulah idgham bila gunnah. Nah, sekarang halaman ke-19 tentang ikhfa. Ikhfa ini bunyi n-nya menjadi o, ya gitu adalah Cara mudahnya. Sedangkan nanti iklab bunyi n-nya menjadi m. Walaupun eng-nya itu tidak eng mutlak. Bisa eng banget itu yang abad, bisa angnya pertengahan itu ausat, bisa ikhfanya yang akrob, yang n-nya masih ada tampak ya. Itu. Jadi tidak ang banget. Huruf ihfa itu 15. Di buku ini ada di halaman 19 ada shad, ada ral ada fa, ada kaf, ada jim, ada shin, ada kof, ada sin, ada dal, ada to, ada zai, ada fa, ada ta, ada bo, ada zo. Gitu. Biasanya dilantunkan dalam sebuah lagu atau syair atau nazam إذا سلت kan jadi شخص قد sama دم طيبة زد في تقى zalima, bak zalima. Ini hanya dalam lagu aja Tapi tidak apa-apa Lebih mudah belajar itu tajir itu pakai Apa yang ada di taklim Kalau di taklim kita Itu Yang namanya huruf ikhfa itu 15 Diawali dari tak tasa Tuh Tasa, Dalal, Zagin, ya. Tasa, ya. Tasa kan urutan. Tasa, Dalal, zajim, ya. Zagin, Sin, Shin, sad, bad, ta, za, Fa, Ko, Ka. Ya, kita ulang. Huruf ifa bisa bisa juga di buku ya seperti apa yang di buku bisa juga yang populer di talim kita. tasa dal, zal, zai, jim, sin, shin, sabad, ta, za, fa, ko, ka. Gitu. Ah, saya menghafal hafal tasa-tasa gitu. tasa dal, zal, zai, jim, sin, shin, sabad, ta, za, fa, ko, ka. Kalau nggak hafal nanti ada trik lain, ya. Tidak ada trik lain gimana? Hafal yang sedikit huruf idhar ada enam, ahahu aguha, huruf idrom ada enam, yarmaluna, ya idhar enam, ahahu aguha, idhar, idrom enam, yarmaluna, kemudian ikram satu ba. Nah, huruf ifa itu sisanya. Berarti kalau jumlah huruf dua puluh delapan dikurangi dengan tiga 13, berarti tinggal lima 15, itulah ifa, gitu. Bisa juga ya. Kita lihat contoh baru jelas. Contoh huruf ifa itu. An, an, an, kan tulisannya an, solatihim. Ya. An solatihim. An ini menjadi apa? Menjadi tetap en atau berubah atau tidak? Nah ini karena non matinya nih tuh, nun matinya ketemu sod, tuh ya. Karena nun matinya bertemu dengan sod, maka bunyi nun matinya samar antara bunyi non mati dengan sod disertai dengan ang gitu ya. Walaupun angnya nanti bervariasi. Nah, Ikhfa itu kalau mati atau tanwin ketemu ta, to atau dal itu akrob dekat. Ya. Ta, to dan dal. Sedangkan kalau ketemu kaf dan kop itu jauh abad. Nah sisanya itu ausat pertengahan. Nah ini pertengahan berarti nun, nun ketemu sad. Amin. Am, Nah kalau pertanyaannya an eh, sholatihim hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Tuh. Ya, kalau pakai komputer kelihatan. Tuh, karena merah ketemu biru. Pari, tulisan saya ini nggak merah, jadi ya merahin gitu ya. Pengen dong yang merah, ya datang ke taklim. Ke taklim aja ya. Dalam artian ibu dan bapak, bukan hanya sekedar dengar suara saya ini. Tapi di taklim itu suaranya ada, gambarnya pun ada di komputer ya nah, buktikan tanya ibu dan bapak yang sudah hadir baik di Taklima Depok di Multika hari Senin besok ya di Bidakara hari Rabu pada zuhur sama ya di Multika juga pada zuhur atau di Asabri atau di mana saja saya selalu bawa komputer ini tuh ternyata belajar pakai komputer lebih mudah saya kan pada komputernya ya udah nanti kan di di print kan ada ada di tulisannya tuh ya nah ini dokumen ini nih ya dia deg-degan ini buaya ini ya rajin tuh sampai nggak kemana-mana berarti juga tuh oh bu ani juga tetap nyimak iya kita beri gitu. non mati ketemu kan hukumnya apa ya pak kenapa karena mati ketemu sod bagaimana dengan yang berikutnya tuh man man zalazi man zalazi nah Bunyimannya ini. Nah ini e, untuk lebih jelasnya perubahan-perubahan bunyi ini sebaiknya ditulis dengan latin. Dibantu. Di situ nanti akan tampak jelas. Kalau idhar itu bunyi nun matinya N-nya tetap. Di tulisan maupun di bacaan. Nah, idgon itu bunyi nun matinya, bunyi N-nya akan menjadi hilang saat berhadapan dengan huruf idgon. Kecuali nanti nun mati ketemu nun. Nah, nanti agak sedikit tidak ada yang hilang. Sepertinya tinggal penambahan aja. Karena ada gunah ditahan. Nah sedangkan ifa bunyi N-nya jadi samar. Disertai dengan G jadi eng. Tapi engnya itu juga bervariasi. Ada yang eng banget. Ada yang pertengahan. Ada yang akrab dekat. Nah ini mana lagi mati ketemu zalke Merah. Uh mhm. -huh. Tuh. Ini loh yang susah lupanya itu. Kalau sudah belajar susah melupakannya ya Ibu ini. Hmm, mulia juga ya di BI ini. Tuh, mati ketemu Zan. Ya, Samsudin. Hmm, putrinya udah pulang dari Abu Dhabi belum? <laughs> Tuh, ya Samsiah juga. Di Parung. Eh, Sawangan ya Abu Sam. Tuh, mati bertemu dengan Zal. Hukumnya apa? Ih, Pak. Kenapa? Tuh. Tek, tek, tek, tek. Teng, teng, teng, teng. Tuh otek-otekan, eh otak-otakan apa? Kedip-kedip ya tuh, <laughs> otek-otekan. Dan berarti ketemu Ibrahim, ya, ya? Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Karena menikmati ketemu Ibrahim. Harus sama ya. Kalau hukum ke nama, eh, setelah nama apa alasannya? Tuh. dari ikhfa karena menikmati ketemu zal. Bisa dipahami? dari samar. Itu. dari. Bagaimana dengan min, min, min, min syajarin? Ternyata eh, min syajarin. Ini dari putih, eh, putih berubah menjadi kuning. Dikuningin, tak kuningin tulisannya. Di buku saya mah hitam semua, ya kuningin atau. Nah, minimal yang ini nih. ini ya, ini oh, ini, ini. Ini pok pancaran mas. Nih, min mati itu. Ya, min matinya nih. Ketulis shin. Bapak Syafi'i ya ini Kasyari ada Vespanya <laughs> nanti ketemu Shin apa hukumnya ikhfa kenapa ikhfa karena nanti ketemu Shin tuh ya? ya Pak Hirwanto ini ada yang baju merah tuh Nanti jadi merahin <laughs> iya kenapa ya dimerahin supaya memberikan penekanan bahwa apa yang tengah kita kaji itu adalah disuruh mencari non mati Nun matinya ada, ada. Tanwinnya juga ada, tapi tidak menjadi hukum di sini. Karena tidak berhadapan dengan huruf berikutnya. Bisa saja min syajarin bisa menjadi ikhfa tanwinnya, kasrah tanya kalau diteruskan min syajaril yazur misalnya begitu. Tanwinnya ketemu fa. Bisa saja toh dalam teori. Tapi dalam praktek bacaan kan nggak ada min syajarin yazur gitu. Tapi segi teori, nah itu kita disuruh mencari nun mati atau tanwin. Nun matinya mana? Ya min, tuh nun mati ketemu shin. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Tuh, karena merah ketemu biru. Karena merah ketemu biru. Tunduk depan ya. Tuh. Kok hari bisa ngedip-ngedip gitu? Pakai powerpoint mudah lah ya. Yang suka biasa main powerpoint lah. Gampang. Kalau pakai Adobe Premiere film juga mudah itu ya. Itu animasi. Dan inilah yang saya bikin ini mudah-mudahan ibu dan bapak selalu selalu tidak pernah lupa gitu. Sama saat kita bertemu dengan seseorang yang kita cintai, itu senyumnya itu yang membuat kita deg-degan dalam hati kan begitu, deg gitu ya. Dan tidak pernah bisa dilupakan kesan pertamanya itu. Nah ini ini saya ingin memberikan kesan dengan warna-warna ini. Dan ternyata sangat efektif ya dengan warna-warna. Iya, saat menonton TV hitam putih dengan berwarna kan juga berlainan. Gitu ya. Mil syajarin. Hmm, ya, ya yuk. Wah, nggak ada komputernya nanti tak instalin. Siapapun yang ingin install komputernya bawa aja notebooknya ya, atau apa nah, laptopnya. Mudah kok sekarang dan murah ya laptop. Dulu mau mahal. Eh, sekarang ya tetap aja saya mau beli ya. apa-apa deh kalau nggak ada ya tulisannya aja. Ya, saya jadi. Bagaimana dengan fal yazur? Sama aja tuh. Ini belakang ada ada tuh kuning. Fa lam ini ya, hukum lam mati nanti idhar. Nanti aja ya. Supaya takut bingung. Nah, satu-satu aja tuh. Yang merahnya, peng-peng. Apa tuh? memati Oh itu tuh. Saya nggak pernah tahu. Iya tulisannya kan dempet-dempet. Udah begitu Quran itu kan hitam semua, tidak berwarna. Eh, jangan salah. Quran saya berwarna, tapi warna semua. Malah bingung. Tapi kalau sudah seperti ini, kapan-kapan beli Quran berwarna juga nyambung. Oh itu tuh yang menyebabkan ikhfa. Kenapa? Karena nun matinya ketemu loh. Tuh, karena merah, merah bendera, ketemu si biru. Itu ya Pak Hewan itu kan sedang pakai baju biru. Falyanzur. <laughs> Hah? Itu. Pari tajib mas, udah Alhamdulillah pinter. Karena sering datang ke Pari. Tapi saya ingin bacanya. Nah ini lagi digiatkan insya Allah ya. melalui pekan depan itu sudah ke praktek bacaan. Walaupun untuk pemula, inilah canggihnya program kita ini. Untuk pemula yang ingin menyimak, menyimak apa yang saya sampaikan ini, disertai dengan gambarnya, dengan nonton. Kayak nonton layar tancap kan pakai infokus. Nah, yang sudah profesional, sudah mahir tajwidnya, tinggal ditanya. Matobi ketemu Hamzah, satu kalimat jadi apa? Madu wajib mutasil, Pak Erick. Matobi ketemu Hamzah atau ketemu Alif bisa ya kita kan kan cukup Matobi ketemu Alif Matobi'i dan Fasil atau Matobi ketemu Hamzah di lain kata di lain kalimat Matobi ketemu satu huruf-huruf dihentikan jadi Madari disukun tadi Matobi ketemu huruf bertasir jadi Madari jenis kali ini halaman berapa halaman 40 nomor 5 mana dan tadi halaman 38 nomor 1, 2 dan 3 Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Wah itu mah yang paling hafal itu apa apalagi. Kayu manis juga begitu. Itulah Mad Iwan. berdiri berdiri kan Indonesia adanya di awal, di alif, mad bada baris berdiri adanya di hadumi, marsilah kosiro. Marsilah kosiro ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Marsilah toilah. baris berdiri adanya selain di alif dan di hadumi. Mad asli, oh mudah ternyata. Itu kan? Nah nanti kalau sudah hafal-hafal itu semua ya. Jadi belajar di kita itu betul-betul belajar kayak kuliah. Makanya keluaran kita keluaran <laughs> Universitas ARI, RKM e, gitu ya. Insya Allah. Dan bisa ngajar. Apalagi ibu dan bapak yang belajar komputer tuh. Lihat. Tuntutannya ini ya. Tenteng merah. Tenteng biru. <laughs> Kata ayah. Kok ada tenteng ya? <laughs> Ini gitu. Ini karena saya tangannya main tutukan tuh teng teng karena nggak ada bunyinya kalau dibunyiin ada jadi takut mengganggu ya, ini aja lah ya tuh lihat efeknya yang matinya merah ketemu biru itulah penyebabnya ya Uzi Bulisa Bulisa dan Uzi jadilah ayahnya Irfan ini gitu kan e, itu ini penyebab ketemunya mati ketemu enggak jadilah Irfan gitu kan nah, jadilah Irfan misalnya seperti itu tuh pertemuan ini loh jadi nggak mungkin Irfan ada sendiri terjadi itu kalau tidak ada bisa sama Pak Polisi itu kan uh, sebab musababnya bisa saja Irfan ada tapi dari hal yang lain gitu dari ayah dan ibu yang lain bisa tapi kan kita cari hukum itu sebab akibat gitu kenapa ada asap, nggak ada asap kalau nggak ada api. Kita <laughs> gitu kan? Terusin ya. <clears throat> nah, indallah ya asalnya putih, tak kuningin, indallah. Merah sekarang non matinya. Itulah penekanan hukum kita yang telah kita kaji suruh mencari hukum non mati. Tadi sekali lagi tolong dicatat jangan lihatnya dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan itu huruf Latin. Kita dari kanan ke kiri. Gitu. Makanya orang Islam itu berbuat baik kan selalu pakai kanan. Gitu, nggak pakai kiri, makan pakai kanan, melangkah pakai kanan, gitu. So, Indahullah. Oh iya Pak Ari. Pantes ya kalau begini mah cara Ibu Sri Arun bisa cepat pinter. Bisa cepat mm, menguasai. Kata Ibu Sri Subeti. oh saya juga. Makanya saya ingin fotokopi yang banyak. Saya ingin bagi-bagi, ingin berbagi. <laughs> Bagus ya. Gitu di Depok itu banyak sponsornya ya yang memfotokopikan materi-materi ini silahkan. Jadi walaupun ibu dan bapak tidak memiliki komputer, ya jangan begitu paling komputer mah ada. Tapi saya malas bukanya. Iya memang begitu ya karena tidak ada kepentingan kan ibu-ibu itu. Ada beberapa. Nah fotokopi ini, teks-teks ini fotokopi. Nah ini ada hamba-hamba Allah yang siap memfotokopikan Ini iya, bagus. Pahalanya besar sekali. Itu setiap orang setiap orang yang belajar pinter karena kita, kita dapat pahala. Gitu. Tapi jangan diomong-omong ya, cukup saya aja memberikan motivasi. Allah hukumnya ikhfa. Kenapa ikhfa? Yo merah ketemu biru. Oh itu tuh ya Allah dari dulu saya mengaji mah kemana-mana kata bos Sebaiki. Saya baru tahu tuh mati. Saya baru tahu tuh huruf idgham seperti itu. Saya tahu itu dulu idkom, idhar, ifa, tapi nggak mudeng nih, itu lihat. Ini ya, merah ketemu biru. Ada ya? Nah, belajar masa cepat cepet-cepet, yang penting ada hasilnya. insyaallah Bacanya, in, indallah. Ini bunyi ini masih tampak, karena ini yang akrob ya. Akrob itu saat nun mati atau tanwin ketemu ta, to, dan dan. Itu yang akrob. Yang ausat mana? Ausat mah pokoknya selain selain dari a, akrob dan abad. Akrob kan tak tok dal. Abadnya kap dan kop. Nah sisanya kan huruf ikhwa itu 15. Berarti 10. Dan mati atau tanggin saat berhadapan selain dengan kap, kop, tak, tok dan dal itulah yang ausat. <coughs> yang bertengahan. Aduh. terlalu banyak undangan alhamdulillah jadi <coughs> batuknya. Mana Ausat? Ausat itu Sa, Jim, Zal, itu Zai itu ya. Sin, Shin, Sod, Dod, Zo, Fa. Pokoknya selain, selain yang akrob dan abad. Abad itu jauh, angnya banget. Memati atau tanin saat ketemu kaf dan kof. Tapi di dalamnya nanti ada fa, bunyinya sedikit samar. Bunyi M tapi. Anger. Gitu. Ya, indah Allah. Kemudian mansuro, mansuro nun matinya tuh merah, ketemu sa biru. Gitu. Mannya jadi meng gitu. Mansuro. Ya, ini yang ausat ya. Mansuro. Nah, uh -huh. kemudian kauman. Nah, kalau tadi kalau tadi nun mati, sekarang tanwin. Kelihatan di komputer saya mah lihat yang merah ketemu biru. Oh itu toh penyebabnya ya Allah ya Robi kemana aja saya nggak bisa bisa hmm itu ya kan ada alitnya bari alitnya tidak dianggap dalam ilmu tajwid yang menjadi hukum itu yang ada barisnya dalam ilmu tajwid dalam il pelajaran nahu sorab lain cerita tanwinnya merah tuh ya ada ada kan ketemu sod yang biru kolmen solihin hukumnya ikhfa kenapa karena tanwin tanwinnya apa sih karena fathah ta'in ketemu dengan sod. Bagaimana dengan yang ini? Sama aja tuh, tak merahin tanwinnya. Jadi yang menyebabkan ini ikhfa itu bukan hurufnya, tapi garis dua ini tuh. tututan kan ada? Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu bertahun-tahun dengar suara Pak Ari. Setelah ketemu, oh ini kan begitu. kan enggak ya ini sama tuh kalau oh, Saya kan sering ketemu, tapi nggak ngeh kayak nah, gitu. Untuk ngeh itu perlu waktu, perlu belajar tuh kan. Karena merah ketemu biru. Tanwin, tanwinnya apa? Fathah dua. Fathah tain. Ma'an ini kalau dihentikan jadi ma Bisa jadi ma'an. Madiwa dia kalau dihentikan. saja aja hukumnya ifa. Kenapa? Karena patah tain. Tuh, tanwin atau patah tain ketemu sa. Merah. Tuh. Ada? Lihat nih. Merah dari kuning berubah merah. Tut tut kodot tut tutan? ada bunyinya gitu. Ya, peng peng peng peng tuh ketemu biru. Ih enak banget. Anak kecil aja bisa belajar. Anak kecil bisa belajar pinter mah nggak aneh. Ija Ica juga mukti cepat pintarnya. Tapi anak kecil, eh anak kecil. Orang sepuh itu yang 70-an, 80-an juga pinter. Buktikan aja lihat. Jadi saya suka suka geli, suka ketawa aja kalau ada orang yang bilang, Pak Ari, saya emang nggak mau belajar tajwid, sudah sepuh. Eh, giliran belajar tajwid sepuh, giliran yang lain aja. Eh, enak aja saya ini gak masih muda, masih kuat lari ya. <laughs> giliran belajar aja. Pak Yalanto, saya kan sudah sepuh, saya sudah pensiun. Kenapa emang? Tuh lihat, ininya loh, efek-efek begini. Kauman tuh, kauman, togin. Jadi kauman, togin. Kenapa tuh? Karena merah, baju merah ketemu biru. Karena patah kain ketemu dengan biru. Birunya to. Hukumnya ihfa. Cara bacanya qauman tawin. Hukumnya ihfa. Kenapa? Karena merah. Karena merah ketemu biru. Saya kan nggak ada merah birunya. Kan nanti dimerahi diri bukunya. Mudah tak? Min koblu. Nah ini yang banget. Dari merah ketemu biru. Ya kabel. Hukumnya ikhfa yang abad, yang jauh. Kenapa? Karena mati, merah. Merah ketemu biru. Tuh. Ah, merah, merah, biru, biru. Nggak ngerti semua. <laughs> Datang ke taklim, Suara ini bisa sinkron didengar dengan gambarnya gitu ya. Tuh, min kitabin juga samanya kita di karena mati ketemu kaf ya kita bin ya hukumnya ikhfa ya, nun mati ketemu kaf begitu juga mil kuwatin nun ya, mati ketemu kaf begitu juga kum nun mati nih nun mati ketemu kaf ini nggak dimerah merah nih ini untuk belajar tuh sudah mulai belajar lagi karena di Quran juga kan tidak ada merah tidak ada hitam eh tidak ada putih tidak ada yang lain selain hitam aja kecuali Quran yang sudah berwarna yang berwarna juga bikin pusing karena di blok tapi kalau sudah belajar ini insya Allah nyambung. Tuh. Ya insya Allah sekarang sudah ada Quran-Quran berwarna. Mil bin. Begitu juga mil kuwatin. Mati ketemu kof. Begitu juga milkum. Mati ketemu kof. Ya. Hmm. Kutubu tanbin nih. Nih domatain tuh. Domatain ketemu kof. Nih domatain. Nih kuning tuh ya. Kuning. Banyak kuning karena di bloknya belum dipisah. Kutubu qaimah domahtain atau tanglin ketemu kof. Hukumnya ikhfa. Kutubu qaimah. Bagaimana dengan ini? Mil fitnah. Bunyi M ada bunyi M-nya. Mil fitnah. Karena nun mati ketemu fa. Tuh, ikhfa ya. bunyi nun mati ketemu fa. Mil fitnah. Ini sama. Qawman fasiqin. Fathatain ketemu fa. Pernah ketemu alif. Alifnya nggak dianggap. Ini alif yang ini tidak dianggap. Karena dalam ilmu tajwid yang dianggap yang ada barisnya. Qaumun fasiqin. Bagaimana dengan yang ini? Mufakkin. Nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa jadi ifa. Mufakkin. Gitu. Kalau yang iklam, ada yang paling bawah kan halaman 21 iklam. Iklab kalau nun mati atau tanwin ketemu ba. Huruf iklab cuma satu. Sami'un tuh. Tuh, udah matayan ketemu ba ya kuning. Ini belum dimerahin, belum dihijauin. Sami basir. Hukumnya ikhlas. Kenapa? Nih, karena ta'in tuh di atas ain. Di atas ain. Hurufnya mah apa saja yang penting mah tanda itunya, domah tain itu tanding ketemu ba. Ik hukumnya iklan. Yang ini gimana? Min di, Min di jadi min di. Kenapa? Karena nun mati ketemu ba. Itu ya. Nisfi sumbulah sama tuh. Nun mati ketemu bak Tuh kuning ya. Yang kuning aja nih. Semua kan putih. Nun mati ketemu bak Fi sumbulah. Hukumnya ikhlab Karena nun mati ketemu bak Nun mati ketemu bak Nun mati ketemu bak Tuh ya. Fi sumbulah. Yang bagi juga jadi yang bagi karena nun mati ketemu bak Nun mati ketemu bak Itu. Dah ya. Kalau ini satu tuh. Yuk ada waktu yang ingin baca boleh uh, apa ya al-masroh ya ini para ulama memberikan gambaran ahli hikmah ini kalau kita tengah kesulitan ya berdoa berharap kepada Allah dan membaca surah al-masroh ini itu ahli sufi ya itu <clears throat> al-masroh dibacanya karena Allah ganjil suka yang ganjil-ganjil itu ya al-masroh laka sadirak tapi bukan sebatas itu, kita harus tahu artinya, apa maksudnya nanti makanya dengan belajar tafsir. Tafsirnya tertunda karena kita masih membahas tentang surah Yasin. Baik di 0812 828 7881 yang ingin mencoba untuk membaca ya. Hmm, gitu. Nah, yang ingin hadir hari ini kita ada di taklim ya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, Nahu dan Sorob ya ada Abi Abdul Hamid ada Ibu Homsah saya ya Insya Allah kalau ingin belajar dengan Abi dari jam 9 ya 9 sampai jam 12 ada Ibu Homsah juga sama saya dari mulai jam 1 mana aja boleh ya karena bagus sekali belajar di rumah yatim itu lebih efektif gurunya lebih banyak jadi kalau ingin melancarkan bacaan datangnya dari mulai jam 9 sama Abi sama Ibu Homsah ya Eh, dengan saya ketemu setelah jam satu jangan marah-marah ya.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 Ihfa yang ab, jauh kalau nun mati atau tanggung ketemu kaf atau kop angnya banget nih Wawadu'na anka wa an an Allazi antum. Abadkan dan mati ketemu kof Tadi kaf ini kof Allazi anqaba zahrak. Ada yang masuk. sama Assalamualaikum. Eh, kalau nggak punya sama tuh jangan ya. Jadi kumaha itu sih teteh teh ibu teh. Ya, silakan ya kalau yang berani berani masuk dan punya pulsa. nggak seberapa lah 25 menit mah untuk ibadah. Daripada SMS esek-esek nggak jelas. Kan banyak sekarang SMS berhadiah. Hati-hati itu judi. Judi ya. Kan ada fatwa majelis ulama yang sudah jelas. Tidak boleh ya. Itu. Kan saya mendukung itu loh yang yang program-program dakwah sama aja nggak boleh ya. Karena dibungkus dengan sesuatu hal yang apa? sesuatu yang baik sepertinya baik hati-hati yang haram haram tetap jelas al haram al halal bayin jelas ya haram haram itu Baik. <clears throat> Assalamualaikum. Dengan Ibu? Dengan Ibu Burhan. Ibu Burhan. Di mana Ibu ya? Kayu manis. Oke. Oh, kayu manis. <laughs> Mangga ya, silakan alhamdulillah. Syurah. Belajar Ustaz. Ini sama-sama sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك هيا تقول ألم ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك هذا هم الجنة ألم نشرح لك صدرك kau kalahkan tapi jangan kau kekafalah. Alam nashrah laka sadrak. Rak. Rak. Nah, eh, emang mirip-mirip jadi kau cola bukan ya? Eh, <clears throat> ya, diteruskan. Alam nashrah laka rak. Wa wada'na kawid rak. Masih kau cola nih. Rak? Widrak. <laughs> ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك Qada zahrak. Qada zahrak. Zahrak. Yang kedua agak rapuh. الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك Warafanya. Warfa'na sekarang.